Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tema pembahasan kita hari ini adalah sebuah tema yang penting untuk kita bersama-sama mempelajarinya dan mentadaburinya. Tema dengan judul ya, Tawakal adalah sebab diselamatkan kita dari segala aral yakni inti dari pembahasan kita ini adalah ya kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi Ali Salatu Wassalam dan kalam para ulama yang menjelaskan tentang at-tawakkul Allah, tawakal kepada Allah, hakikatnya, ya fadailuhu keutamaan-keutamaannya ya yang akan diperoleh oleh mereka yang bertawakal kepada Allah azza wajal yang diantara keutamaan itu adalah diselamatkannya orang yang bertawakal dari segala mara bahaya dari segala rintangan ya madarrah kejelekan fit dunia di dunia dan juga di akhirat ya yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebelumnya kita ingatkan kepada saya pribadi dan seluruh kaum muslimin bahwasanya hidup kita di dunia ini itu hanya sekali saja dan tidak akan terulang. Dan umur yang Allah berikan kepada kita juga terbatas. Bukan umur yang panjang. Sehingga kewajiban kita semuanya adalah mengerti apa tujuan kita hidup. Dan wajib bagi kita semuanya untuk mengerti ya, untuk apa kita diciptakan dan apa yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Umur kita ini tidak panjang, ya, pendek. Dan kita pun merasa waktu yang sudah berlalu itu demikian cepat. Ya, seperti kecapan mata. Kan demikian ya. 60 tahun, 70 tahun seakan-akan baru kemarin. Dan ternyata umur yang pendek ini ya sangat berpengaruh untuk fase-fase berikutnya dari kehidupan manusia. Ada sesudah kehidupan dunia fase alam barzakh. Ya. Dan mulai itulah seorang akan memetik hasil dari amalannya di dunia. Sejak saat-saat kematian menjelang, saat datangnya kematian, dia mulai menyaksikan ya apa yang merupakan buah dari perbuatannya dan amalannya dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian juga nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya dikumpulkan di mahsyar juga demikian, ya. Apa yang akan dia rasakan tidak lain adalah pahala dari apa yang dulu dia tanam di dunia. Ada di antara manusia yang dibangkitkan nanti dalam keadaan terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, tidak bisa berbicara. Yaitu orang-orang yang kafir di dunia ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terbalik. Dan itu adalah balasan dan buah dari perbuatan dia di mana? Dunia. Sampai sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah, mereka berjalan dengan kepala-kepala mereka. Kata Nabi, iya. Bukankah manusia di dunia ini berjalan dengan kaki-kaki mereka karena Allah yang menjalankan mereka dengan kaki? Demikian pula di akhirat nanti Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan kepala-kepala mereka. Terbalik. Buta, tuli, bisu. Sehingga kehidupan di dunia ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bukan untuk main-main. Ya. Bukan untuk mencoba. Tetapi kehidupan dunia ini adalah ikhtibar, ujian. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Diutuslah para nabi, diutuslah para rasul, diturunkan kitab-kitab Allah Azza wa Jal. At-Taurah wal Injil wal Zabur dan yang terakhir diutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau Allah turunkan Al-Qur'anul Karim dan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim yaitu wahyu Allah berupa sunnah. Berupa apa? Hadis. Memberi peringatan basyiron wa nadhira. Memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, sekaligus juga memberikan peringatan akan bahaya yang akan dihadapi oleh manusia ketika tidak mau beriman. Memberitahukan kepada manusia jalan-jalan yang lurus. Memberitahukan kepada manusia siratal mustaqim yang itu adalah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan seorang kepada ridhonya Allah Jalla wa'ala. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk menyambut seruan Rasul alaihi salatu wassalam menyambut dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala Wallahu yad'u ila daris salam. Dan sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala menyeru manusia menuju daris salam. Negeri keselamatan. Jannah Allah Azza wa Jal. Naam. Sampai Nabi membuat sebuah permisalan. Permisalan diri beliau dengan umat beliau. Subhanallah. Permisalan yang luar biasa. Ya, perumpamaan beliau dengan manusia ini, yakni umat beliau ali salatu wassalam yang Nabi diutus untuk mereka, untuk umat manusia dan juga jin. Itu perumpamaannya seperti seorang yang menyalakan api. Sehingga api itu menyala. Ya. Kemudian setelah itu banyak sekali hewan-hewan serangga aneh-aneh yang mendekati apa namanya api tersebut mendekat dan orang tadi mengusir mengusirnya agar selamat jangan kalian masuk ke sini diusir diusir diusir agar tidak mendekat kepada api namun ternyata banyak di antara serangga-serangga itu yang lebih memilih untuk jatuh kepada apa? api halumu ilan nar Ya. Taib. Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah orang yang memperingatkan manusia dari neraka Allah Azza wa Jal. Jangan kalian mendekat kepada jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka Allah Azza wa Jal. Jadilah kalian orang-orang yang menempuh Siratul mustaqim. Yang dengan itu kalian akan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Iya. Siapa yang melihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan betul-betul melihat betapa sayangnya beliau kepada umat manusia. Namun betapa tidak berterima kasihnya manusia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan banyak di antara manusia yang justru kufur dan tidak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini ya perkara yang perlu kita ingat bersama. Sehingga tidak boleh kita main-main dalam kehidupan ini. Kita harus belajar. Kita harus serius mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Ali salatu wasallam agar kita mengerti untuk apa kita hidup. Apakah kita hidup untuk berjalan-jalan di pinggir jalan, meninggalkan sholat, tidak melakukan ibadah, ya, mencari kepuasan pribadi, tidak tahu kemana arah kaki melangkah, tidak ngerti. Apakah untuk itu kita hidup? Ataukah hidup kita adalah untuk menghabiskan harta yang kita miliki untuk bersukaria, untuk berfoya-foya? Apakah untuk itu kita hidup? Ternyata Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam menjelaskan bahwasanya tujuan kita hidup itu hanya satu saja, tidak ada yang lain, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Hikmah diciptakannya al-jin wal-ins, jin dan manusia. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas di sini Allah membatasi Ya. Allah tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia, illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhasil, orang yang sa'id, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan falah, adalah mereka yang ketika di dunia ini menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Dan orang yang binasa adalah ketika dia tidak menegakkan ibadah kepada Allah justru terjatuh kepada lawannya yaitu asyirku billahi azza wajal syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Jadi Nabi alaihi salatu wasallam hidup berdakwah untuk itu. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya sama dengan ayat surah Dzariyat yang baru kita baca. La ilaha illallah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah kecuali siapa? Allah. Yakni Allah saja yang berhak untuk diibadai dengan berbagai macam ibadah. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Wajib bagi kita untuk mengerti dan mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Perintah Allah Subhanahu wa taala itu, perintah Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan sekedar perintah saja tanpa ada penjelasan dari Allah Jalla wa ala dan rasulnya. Di antara kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ibadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka dijelaskanlah berbagai macam ibadah. Yang itu semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang itu semuanya akan menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Diajari kita berdoa dan doa itu adalah ibadah. ad duau huwal ibadah. Diajari kita sholat. Dan solat itu adalah apa? Ibadah. Diajari kita menyembelih ya, korban, ya, akikah, hadiyu, ya, yang itu adalah ibadah kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi kepada Rabbmu. Yani salat adalah ibadah untuk Allah. Robmu wanhar dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Robmu. Diajari kita ruku, diajari kita sujud, warga'u ma'arraki'in. Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ada ibadah-ibadah yang banyak yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya ya al isti'anah wal istighasah wal isti'adzah ya ar-raja'u wal khaufu wal inabah ini semua adalah jenis-jenis ibadah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara ibadah itu adalah at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada apa? Allah. Iya. Ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah azza wa jal. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya at-tawakkul ala Allah bertawakal adalah ibadah yang hanya diberikan kepada siapa? Allah. Karena ibadah itu haknya Allah saja. Bukan haknya jin, bukan haknya syaitan, bukan haknya tukang sihir, bukan haknya manusia, bukan haknya orang-orang yang mati, bukan haknya keris, jimat, dan seterusnya. Bukan haknya makhluk. Tetapi haknya Al-Khaliq, zat yang maha pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya hanya perhatikan, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka kewajiban kita karena kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, ya kewajiban kita mempelajari tentang tawakal, kan demikian ya. Ya. Kita diperintahkan untuk wudhu, mestinya kita belajar tentang apa? Wudhu. Kita diperintahkan untuk mandi janabah dan ini adalah ibadah, mestinya kita belajar tentang mandi janabah. Ya, kita diperintahkan untuk sholat, mestinya kita belajar tentang sholat. Jangan kemudian kita bermain-main dalam kehidupan dunia ini. Seenaknya saja kita berbuat. Bukan untuk itu kita diciptakan. Iya. Tetapi kita diciptakan adalah untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini yang itu semuanya telah dijelaskan, diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan beliau tafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau sehingga Islam itu ya terang benderang. Nabi wafat dalam keadaan ya lailuha kana hariha malamnya itu seperti apa siangnya jelas jalan sirat al mustaqim yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bismillah Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita masuk pada pembahasan apa hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu tawakal? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. At-tawakkul tawakal itu adalah amalan hati. Amalan apa? Hati termasuk dari a'malul qulub, termasuk dari amalan-amalan apa? Hati. Nah yang maknanya adalah at-tafwid menyerahkan al-umur, menyerahkan segala urusan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala urusan kepada Allah. Ya, menyerahkan, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Di dalam kita mendatangkan maslahat-maslahat. Di dalam kita berupaya untuk mendapatkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, atau di dalam kita upaya untuk selamat dari mafasid, kejelekan-kejelekan. Kita serahkan semua urusan itu kepada siapa? Allah. Baik urusan dunia kita atau urusan agama kita. Ya. Ini makna apa? Tawakul. Tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusan-urusan itu, ya hajat-hajat kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, ya urusannya adalah amalan apa? Hati. Ya. Seorang menyandarkan segala urusannya, menyerahkan segala urusannya, di dalam dia berupaya mendapatkan manfaat atau tertolak dari apa? Mafsadah, diserahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, baik dalam urusan dunia dia atau juga dalam urusan agama akhirat dia. Diserahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. <clears throat> Ini pengertian tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik manusia yang mengamalkan at-tawakkul ala Allah, mengamalkan ibadah ini sebaik-baik manusia adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang ingin mengetahui bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Contohnya ada di depan matanya. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sayyidul mutawakkilin. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Iya. Tampak dari ucapan-ucapan beliau dan apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, bagaimana beliau menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bersandar kepada sebab. Tidak bersandar kepada apa? Kepandaian, tidak bersandar kepada keahlian, tidak bersandar kepada asbab, sebab-sebab, tidak. Namun sempurna di dalam menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wabillahi taufiq. Di antara yang menunjukkan ya Bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyerahkan dan menyandarkan urusannya semuanya kepada Allah adalah apa yang beliau ajarkan ya, kepada kita ketika kita keluar dari rumah kita. Ini contoh. Ya, bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin, pemuka orang-orang bertawakal. Dan bagaimana beliau menyerahkan semua urusan kepada Allah ketika beliau keluar rumah dan ini diajarkan untuk umatnya semuanya. Ketika kita keluar rumah kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Anda keluar dari rumah untuk apa? Untuk apa Anda keluar rumah? Hah? Hah? Apa? Apa? macam-macam, ya kan? Ada yang keluar rumah untuk ke sawah, ya kan? Mencari rezeki dengan cara dia mencangkul sawah, nanam padi, kan demikian. Ada yang pergi kemana? Ke pasar, ya, untuk mencari rezeki dengan dia berjual beli di pasar. Ada lagi yang pergi ke masjid dari rumah untuk apa namanya melakukan ibadah atau pergi ke masjid untuk duduk di majelis ilmu, menempuh sebab agar mendapatkan apa? ilmu. Dan sekian banyak kegiatan-kegiatan manusia ketika dia keluar dari rumah dengan tujuan-tujuannya, harapan-harapannya. Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita keluar rumah, keluar rumah untuk ber, ber, bekerja, mencari rezeki misalnya, pergi ke sawah dan seterusnya, diperintahkan untuk baca ini. Bismillahi dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Tawakal tu Allah. Saya serahkan segala urusan kepada siapa? Allah. Ya. Tidak bersandar kepada diri kita. Ya, saya seorang petani yang hebat, yang kalau saya menanam akan mendapatkan hasil yang baik. Saya seorang pedagang yang pandai, yang kalau saya masuk pasar maka saya akan menguasai pasar. Ya. Saya seorang yang cerdas, yang kalau saya hadir ke majelis ilmu, saya akan punya ilmu, saya akan memahami, saya akan hafal. Ini namanya menyandarkan kepada apa? Sebab. Tidak. Kita dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika kita keluar dari rumah kita, ya, kita berdoa kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita menyadari kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wassalam ya mengajarkan kepada umatnya untuk tidak menyandarkan kepada sebab. Nah, wabillahi taufik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la wala Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita diajari oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk mengakui kelemahan diri kita. Ya, walaupun kita telah berusaha, namun Allah tidak berkehendak apa yang kita usahakan sampai kepada kita, tidak mungkin akan apa sampai. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali salatu wassalam adalah doa yang dibaca ya dalam zikir-zikir kita ba'da shalawatul khams sesudah salat lima waktu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Dikir yang dibaca setiap sholat fardu. Setelah sholat fardu. Allahumma ya Allah la mani'a. Tidak ada yang mampu menghalangi ma'a'toyta apa yang engkau beri. Kalau Allah akan memberikan sesuatu, apa ada yang bisa menghalangi pemberian Allah itu? Jawabannya apa? Tidak. Hatta manusia kumpul semuanya. Jin semuanya, kumpul semuanya. Untuk menghalangi pemberian Allah. Tidak bisa menghalangi pemberian Allah. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah apa? menghalangi. Artinya kalau demikian berarti kita pantasnya dan seharusnya kita bersandar hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada yang lain. Tidak boleh seorang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan seorang yang memiliki ya, kemuliaan, kedudukan, kemuliaannya, kedudukannya itu tidak ya memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Ketika dia tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, tidak ada faedah dari apa yang dia miliki. Wabilahi taufik. Jadi inilah at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah adalah ya, tafwid jami'il umur ilallah. Menyerahkan semua urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Taib. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat nada tawakkul. Jadi ingat, tawakal itu adalah amalan apa? Hati. A'malul qalb min a'malil qulub. Kemudian masalah yang penting untuk diketahui juga untuk mengerti dan memahami hakikat tawakal. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Kan demikian ya? Tidak boleh bersandar kepada sebab. Namun kita diperintahkan oleh Allah untuk menempuh apa? Sebab. Jadi yang namanya tawakal kepada Allah bukan berarti kemudian meninggalkan sebab, tidak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya hikmatihi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan segala sesuatu dengan apa namanya? sebab, ada sebab, ada akibat. Seorang ingin memiliki anak yuridul walad ingin punya anak ya maka dia harus menembus sebab ya atau tidak ikhwan apa sebabnya az nikah menembus sebab ya. tetapi apakah orang yang menikah mesti punya anak tidak serahkan pada Allah azza wajalla serahkan kepada Allah kita menembus sebab mohon kepada Allah maka kita minta kepada Allah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما doa mohon kepada Allah ini tawakul menempuh sebab menempuh sebab namun tidak bersandar kepada sebab serahkan pada Allah dia tahu hanya Allah saja yang bisa memberi anak dia tahu juga bahwasanya hanya Allah saja yang bisa menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh hanya Allah saja yang bisa menjadikan anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita. Maka kita mohon kepada Allah Rabbana, wahai Rabb kami, Allah Rabbul Alamin. Yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki. Ini makna Rabb. Rabbana hablana, wahai Rabb kami. Hablana, anugerahi kami. Min azwajina, dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami wa dzurriyyatina dan keturunan kami qurrata ayun. Orang-orang yang menyejukkan pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami ya Allah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu semuanya yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting juga untuk diketahui kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi yang namanya tawakal kepada Allah itu bukan maknanya meninggalkan sebab. Tetapi ya kita diperintahkan untuk menempuh sebab dan yang akan menyampaikan hasil itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ali alaihi Wasallam. Kita yakin bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah, orang yang paling menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kita yakin itu. Tidak ada yang lebih sempurna dalam tawakal melebihi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu kita saksikan dalam kehidupan Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam beliau menempuh sebab. Jadi, Ya kan menempuh sebab. Nabi itu menempuh sebab. Bahkan kalau kita lihat beliau bersungguh-sungguh dalam menempuh sebab. Namun tidak menyandarkan diri kepada apa? Sebab. Ya. Kita sebutkan contoh ma'asyiral muslimin. Di antara contoh yang sangat apa namanya? agung dan contoh yang apa namanya? sangat baik untuk kita sebutkan di sini sekaligus mengingat betapa besarnya perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah ketika itu. Di saat orang-orang Quraisy ya, betul-betul memberikan tekanan ya kepada kaum muslimin, disiksa, sebagainya dibunuh. Ya. Bahkan di hari-hari Nabi Ali Shallallahu Wasallam akan melakukan hijrah dan itu sudah diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy mereka melakukan apa namanya ya rapat rahasia untuk bersepakat membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ini luar biasa ini ya ini kan luar biasa orang yang berbuat baik ya untuk kebaikan manusia keselamatan mereka dunia dan akhirat justru dibalas dengan akan dibunuh ya Luar biasa. Itu perjuangan beliau. Alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi sabarnya beliau. Ya. Nah. Wabilahi taufiq. Coba kita lihat bagaimana perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita yakin bahwasanya Allah akan menolong perjalanan Nabi ali salatu wassalam. Ya. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi menyerahkan itu urusannya semuanya kepada siapa? Allah. Dan ketika kita saksikan bagaimana hijrahnya Nabi, Nabi bukan kemudian meninggalkan kota Mekah begitu saja, ya kan? Kelihatan jalan saya mau hijrah. Tidak. Beliau menempuh sebab agar selamat dalam perjalanan apa? Hijrah. Beliau menempuh sebab. Beliau yakin Allah akan menolong beliau. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan apa? Nabinya. Ya. Dalam keadaan sudah pasti, dalam keadaan yakin Allah akan menolong, Nabi mencontohkan kepada umatnya bagaimana beliau menempuh sebab. Tanpa menyandarkan kepada apa? Sebab. Ya, beliau sudah merencanakan perjalanan itu dengan matang. Tidak sembarangan. Beliau minta kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, tinggal kamu di rumah ini diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menghubungi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau dalam perjalanan apa? Hijrah. Dan itu dengan perintah Allah tentunya. Juga telah merencanakan ya, bagaimana perjalanan beliau di dalam hijrah. Coba kita perhatikan bagaimana perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam di hari yang telah disepakati untuk beliau hijrah. Beliau keluar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di masa manusia lalai. Ya. Di waktu manusia pada panas di siang hari, pada masuk ke rumah-rumah mereka, beliau keluar dari rumah. Ya. Nah, beliau keluar dari rumah mutakon ya dalam keadaan apa? Ya, menutup kepala beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Ali bin Abi Thalib beliau berada di apa? Di rumah. Rumah beliau dikepung oleh ya, orang-orang musyrik. Namun subhanallah, pertolongan Allah, beliau keluar tidak ada yang melihat. Ya. Dan orang-orang Quraisy ketika itu menyangka Rasul masih berada di dalam. Karena memang di dalam masih ada orang. Padahal siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kan upaya, ya atau tidak? Ya, upaya ini menempuh sebab. Di samping Nabi juga memberikan tugas khusus kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah-amanah yang masih tersisa di rumah Nabi Ali salatu wassalam. Subhanallah. Di saat diusir, di saat disakiti, beliau Ali salatu wassalam berpikir untuk mengembalikan hak-hak orang. Kan demikian mulia beliau Ali salatu wassalam. Beliau pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau ketika meninggalkan kota Mekah tidak mengambil jalan yang biasanya ditempuh oleh orang-orang yang akan pergi ke Madinah. Yang seharusnya pergi ke utara, Nabi tidak pergi ke utara. Beliau malah mengambil jalan apa? Kebalikannya, ke arah selatan. Kurang lebih demikian. Kenapa ikhwatil kiram? Ini sebagai strategi dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Strategi untuk selamat dari apa? Kejaran musyrikin Quraisy. Ya. Secara logika, kalau manusia sudah kehilangan Nabi, mesti akan dikejar. Tujuannya jelas di kota Madinah. Mesti akan menyusuri jalan menuju apa? Madinah. Logikanya demikian. Dan betul ketika orang-orang Quraisy mendapatkan ternyata yang di dalam rumah Rasul itu bukan Nabi alaihi salatu wassalam, namun ternyata yang di dalam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka langsung ya geger. Mana ini? Tidak ada sudah pergi. Dibuatlah sayembara. Ya, untuk menangkap Nabi Ali Shallallahu Wasallam hidup-hidup atau mati, hidup atau mati, ya dapat yang besar sayembara. Maka manusia pun berlomba-lomba untuk mencari dan mengejar Nabi. Subhanallah dikejarnya ke arah kota apa? Madinah. Nabi mengambil jalan yang lain. Ini kan sebab yang ditempuh. Beliau menempuh sebab itu. Dan beliau pun tidak langsung melakukan perjalanan ke Makkah atau ke Madinah. Beliau bersembunyi dulu. Ya. Di gua apa? Gua apa? Gua Hiro. Hah? Gua Sur, ya kan. Gua Sur, kalau gua Hiro dulu kisahnya. Ya. Gua Sur. Dan itu bukan sehari, tapi tiga hari. Tiga hari. Apa di antara maksudnya? Di antara maksudnya adalah agar orang-orang yang mencari Rasul ini sudah payah, capek, putus asa. Kemana ini? Berarti sudah lolos. Tiga hari tidak ketemu. Orang nyari sampai jauh tidak ketemu. Ya. Betul. Orang yang nyari ke jalan Madinah tidak akan ketemu itu. Sampai tiga hari tidak ketemu. Subhanallah. Tidak ketemu. Bagaimana akan ketemu? Beliau bersembunyi di mana? Gua tiga hari, tiga malam berada di goa itu tentunya butuh makan, butuh minum. Ini sesuatu yang sudah dipersiapkan juga oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian sudahlah tawakal pada Allah. Ya. Yang kalau seandainya Nabi minta kepada Allah diberi atau tidak? Diberi. Ya. Tetapi Nabi memberikan contoh kepada umat untuk menempuh sebab. Apa yang beliau lakukan berupa sebab itu? Keluarga Abu Bakar As-Siddiq demikian besar ya, jasa dalam perjalanan hijrah ini. Abu Bakar As-Siddiq memberikan tugas kepada Asma bintu Abi Bakar untuk setiap malam datang ke gua Sur membawa makanan yang diikat dengan kainnya. Jadi setiap malam datang di saat manusia tidur ya, di malam hari bukan di siang hari. Keberanian seorang wanita. Perjuangan seorang wanita di malam hari datang membawa makanan untuk Rasul alaihi salatu wasallam untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini tawakal. Ya. Bukan yang namanya tawakal kemudian wislah di rumah saja kalau memang akan datang makanan akan datang makanan. Seperti itukah tawakal? Tidak seperti itu. Kemudian Rasul tidak berpikir itu saja. Jejak kakinya Asma ini kan mesti membekas. Jejak kakinya itu membekas dan itu sudah difikirkan juga oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam oleh Abu Bakar As Siddiq ya disiapkan ya putra Abu Bakar As Siddiq untuk menggembalakan kambing ya, di jalan yang ditempuh oleh siapa Asma ini jadi sebelum subuh sudah sampai kemudian setelah itu ya itu sebagai tempat atau jejaknya itu diinjak-injak oleh kambing berubah menjadi jejak apa ya, kambing tidak ada jejak lagi ya iya tawakal Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq yang tentunya berbeda diuji oleh Allah. Sudah sedemikian rapi seperti itu, ternyata masih saja ada sebagian orang Quraisy yang mencari dan menebak jangan-jangan Nabi itu larinya kemana? Gua Sur. Subhanallah. Sampai di depan Gua Sur itu. Ya. ya. Ke situ jalan persis berada di depan apa? Gua Yang kalau seorang melihat ke bawah itu mesti kelihatan. Karena ini bukan gua yang lebar dalam seperti gua di Indonesia ada gua lawa, ada gua apa yang dalam itu kan bukan seperti itu. Ini gua yang kalau orang masuk ke dalam itu orang dari atas lihat ke bawah mesti kelihatan. Entah kakinya entah apa yang kelihatan. Ya. Fa subhanallah di situ Abu Bakar As-Siddiq ya melihat ke atas, ya Rasulullah. Menangis Abu Bakar Siddiq. Bukan karena mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan siapa? Rasul Ali Shallallahu Wasalam. Coba lihat, ya. bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasalam. ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. La mani'a lima ta'it, wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fa'u dhal jaddi minkal jaddu. Rasul Ali Shallallahu Wasalam menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dzannuka apa pendapatmu tentang dua orang? Ya. Dan Allah adalah yang ketiganya. Ya. Kalau ada dua orang Allah yang ketiganya, kira-kira akan ada madorot atau tidak menimpa? Tidak ada, tidak ada madorot. Ya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar. Wa la tahzan, jangan kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama apa? Kita. Subhanallah ternyata ini orang ya tidak melihat, tidak menengok ke bawah. Ya. Dalam sebagian buku sirah disebutkan bahwasanya di mulut gua itu ada apa? Ya, rumah laba-laba, ya. Kemudian ada burung merpati yang lagi angrem, ya. Angrem apa namanya? Telur, ya. Itu disebutkan dalam sirah namun kisah itu lemah sesungguhnya. Hanya saja banyak disebutkan dalam sirah ya, sehingga terkadang para ulama menyebutkan begitu saja kisah tadi. Ya, tentunya akan lebih menakjubkan ya ketika lubang itu tidak ada apa-apanya. Kok mereka tidak lihat, tidak melihat ke bawah. Memang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keduanya. Lihat ya, buah dari tawakal kepada Allah. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya sebab itu ya, namanya sebab kan sesuatu yang dilakukan oleh apa? manusia. Ya. Hampir-hampir saja Orang ini melihat Nabi Ali Sulatul Wasallam. Namun sekali lagi, bukan semata-mata sebab. Bukan sebab yang menyelamatkan apa? Manusia. Betul kita diperintahkan untuk menempuh sebab. Namun sebab itu bukan sesuatu yang kita menyandarkan kepadanya. Kita hanya menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan kisah Nabi Ali salatu wassalam ya Ketika akan pergi ke Madinah jalurnya itu beda walaupun sama-sama ke arah apa? Utara, namun beda. Kalau ahlu ahlu Makkah itu jalannya ke sini, ini ke sini. Saya jadi seperti ini. Ya. Jalannya itu memang beda. Sehingga butuh ya, orang yang memang apa? Ya, ngerti jalan. Di situ Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyewa seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqid, tapi dia orang yang amanah. Artinya dia ini sebenarnya tahu kapan Rasul akan pergi, di mana Rasul berada. Itu sudah tahu karena sudah diperintahkan untuk mempersiapkan kendaraan. Di hari yang telah diputuskan datang orang ini dan Rasul serta Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Perjalanannya panjang dan di tengah perjalanan itu pun ada kisah yang mengiringi perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wasalam hingga Nabi selamat sampai ke kota Madinah. Wabillahi taufik. Iya. Ini kisah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan maknanya meninggalkan apa? sebab. Justru ya Allahu Jalla wa ala memerintahkan kita untuk menempuh sebab Dua perkara ini ditunjukkan dalam hadis yang akan saya bacakan. Yeah. Hadis yang pertama adalah hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz Nabi berpesan kepada kita semuanya ihris ala ma yanfa'uk bersemangatlah kamu menempuh perkara-perkara yang bermanfaat untukmu Perintah untuk menempuh sebab. Ya atau tidak? Bersemangat kamu untuk menempuh perkara-perkara yang bermanfaat. Baik dalam urusan duniawi atau urusan apa? Agama. Urusan duniawi seperti pergi ke sawah menanam padi. Urusan agama pergi ke masjid untuk menuntut apa? Ilmu. Semangat. Tempuh sebab. Maghrib ya. Kurang 10 menit. Baik. Semangat kamu. Eh. Tempuh sebab. Iya. Tapi kemudian bukan hanya menempuh sebab. Nabi mengingatkan, wasta'in billah. Minta tolong kamu kepada Allah. Apa ini? Tawakal. Ya. Jangan menyandarkan kepada sebab. Wasta'in billah. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jaz dan jangan kamu menjadi orang yang malas, jangan kamu menjadi orang yang lemah. Itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kita menempuh sebab namun tidak bersandar kepada apa? Sebab. Ihris alama yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Serahkan urusan kamu kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Wabillahi taufik. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bagian yang pertama yang ingin kita ingatkan pada kesempatan ya yang baik ini penjelasan tentang hakikat mada tawakkul 'ala Allah dan contoh orang yang paling bertawakal. Dan sekaligus juga sudah kita dapatkan ya buah dari tawakal itu. Diselamatkannya seorang yang bertawakal dari segala aral, dari segala kesusahan. Perjalanan Nabi yang demikian panjang yang penuh dengan tantangan, yang semua orang kafir itu sepakat untuk menangkap beliau. Ada sayembara juga, semua mencari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Namun itu semuanya, ya, tidak bisa menimpakan madorot kepada beliau Ali Shallallahu Wasallam karena Allah menyelamatkan beliau, ya, dengan sebab beliau bertawakal kepada Allahu Jalla wa'ala. Ini insyaallah taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ba'dal maghrib kita lanjutkan pembahasan biidznillah azza wajal. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.